Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah <clears throat> nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh <clears throat> wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari Selasa ini seperti biasa acara-acara Anas Radio tentunya acara unggulan kali ini acara konsultasi keluarga sebuah untayan nasihat untuk keluarga muslim bagi Anda para pencinta Anas Radio. Baiklah untuk uh, kali ini masih melanjutkan pembahasan yang kemarin hadis ifik <clears throat> berkaitan dengan fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillah uh, Ustaz Naim sudah siap dari Solo kita sapa dulu Ustaz Naim. Assalamualaikum Ustaz Naim. Oh maaf maaf maaf. Sebentar, sabar ya, sabar. Ustaz Naimnya lagi offline nih sebentar ya. Ya, bagi para pendengar <clears throat> bisa mengirimkan pertanyaan via BlackBerry Messenger, WhatsApp, email atau ya Yahoo Messenger bisa juga semuanya bisa kita semua bisa insyaallah ya kita sapa sama ini assalamualaikum Ustaz assalamualaikum Ustaz Pak Ustaz assalamualaikum Ustaz ya apa kabar, Rat?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 Anas Radio Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Jadi hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita untuk kita dimudahkan dalam kita terus mengkaji dan mengilmui dari sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dimudahkan untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita sabar dan istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya mujib sa'ilin. Kemudian para pendengar Anas Radio yang saya hormati dan saya muliakan. Pada pembahasan malam hari ini insyaallah taala Nah, masih melanjutkan dari pembahasan pertanyaan yang lalu tentang apa yang dibawakan oleh muallif al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala terkait dengan qur'atul rajul baina nisa'ihi yakni mengundi seorang suami mengundi di antara istri-istrinya tatkala berkeinginan untuk safar kemudian tentang kisah hadithul ifik. Tentang cerita dusta yang dibuat oleh orang-orang munafik yang hal ini membuat prahara dan menjadikan awan pun bergelayut di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya pada rumah tangga Nabi Alaihi Wasallam, namun juga berpengaruh kepada semua para sahabat dengan kejadian ini sampai datang pencerahan sampai datang kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala akan berlepas dirinya ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafik dari apa yang kemarin sudah kita singgung dan kita bahas sedikit terkait dengan perjalanan yang terjadi di Eh, terkait dengan eh, peperangan Ghazwat Bani Mustalik yang menimpa kejadian itu pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal dari rombongannya. Kemudian ditemui oleh Safwan radhiyallahu taala Maka kita lihat bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala mengisahkan kepada kita tentang kisah yang besar ini yang menjadikan prahara bagi rumah tangga Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha dari kisah itu sampai kemudian sakit itu hina qadimna syahran. Maka kami datang ke Madinah sampai di Madinah. Kemudian aku pun sakit dari semenjak datang Madinah sampai selama satu bulan. Dan orang-orang pun mereka tenggelam dalam perbincangannya para ashabul ifik ini. Orang-orang yang membuat cerita dusta atau cerita palsu ini. La ash'uru bi kata Aisyah. Aku tidak merasa eh, ada apa-apa. Tidak tahu kalau cerita itu adalah kepada Aisyah sendiri. Aisyah mengatakan, La ashuru bisya'in dhalik. Namun kemudian beliau mengatakan bahwa ada satu keraguan dalam sakitku itu bahwa aku tidak tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kelembutan yang aku lihat darinya ketika aku sakit. Qala wa huwa yuribuni fi waj'i anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi kuntu ura minhu hayna ashtaki. Yang menjadikan aku ragu, kata Aisyah, dalam sakitku ini aku tidak melihat dari Rasulullah SAW ada kelembutan yang aku atau yang diperlihatkan kepadaku dari beliau tatkala aku sakit. Inna ma yadkhulu alayya Rasulullah SAW alaihi yaqul kaifa tikum? Hanya Rasulullah SAW, masuk menjengukku kemudian menanyakan, "Bagaimana keadaan kalian?" Kemudian beliau pun pergi yang yansarif. Yani Aisyah mulai ragu. Kok kenapa Rasulullah SAW seperti itu? Kelembutan. Tidak tampak seperti bagaimana yang pernah nampak pada Rasulullah SAW di kala Aisyah itu sedang sakit. teori ibuni. Maka itulah yang menjadikanku ragu. Menjadikanku bimbang. Namun masih juga Aisyah mengatakan wala ashuru bisyar. Namun aku tidak merasakan ada suatu keburukan. Sampai aku keluar. Ketika aku terbatuk. Kemudian keluar bersamaku Ummu Mistah. Menuju ke manasek yakni ke tempat buang hajat. Sampai kami pun e, buang hajat. Dan kata beliau, kata Aisyah mengatakan, kami tidak pernah keluar kecuali di malam hari. Kecuali malam hari. Sampai jauh malam. Hal itu sebelum kami membuat Eh, kamar mandi atau WC yang dekat dengan rumah-rumah kami. Dan kebiasaan kami adalah kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Jadi tidak ada kamar mandi di rumahnya, kemudian keluar menjauh dari terputus sejenak. Baiklah, uh, untuk mengisi waktu bisa bagi anda yang ingin bertanya bisa langsung bertanya via email di kotak surat @anasradio.com atau di Yahoo Messenger dengan ID Anas Radio, kemudian pin BB 26333 10D. 26 333 10D. Lalu bisa juga di WhatsApp 0813 1785 Ya, Ustaz, silakan dilanjutkan, Ustaz. Afon. Baik. <coughs> Baik, kita lanjutkan. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu taala mengisahkan kepada kita bagaimana perjalanan dari kisah yang uh, mengharukan ini. Di mana beliau keluar malam hari menceritakan keadaan zaman dahulu. Ini juga menjadi pelajaran kepada kita. Bagaimana keadaan Rasulullah, keadaan para ummahatul mukminin untuk kita menyadari agar lebih kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kata Aisyah, kami pun balik kembali bersama Umum mistah ke arah rumah kami tatkala selesai dari urusan kami dari bawah hajat. Kemudian Umum mistah menemukan antingnya dan mengatakan, Ta'in sudah mistah, telah kalah mistah. Ini sambil mengumpat. Celakalah Mistah. Kata Aisyah menegur kepada umum Mistah ini. Bisa Atas subbina rajulan syahidah badran. Buruk sekali apa yang kau katakan. Ya, seburuk-buruk apa yang kau katakan. Apakah kau mencela kepada seorang yang dia ikut hadir di perang Badar? Orang yang ikut perang, eh, ikut perang Badar ini. Qalat kata umum Mistah, ibunya Mistah yang mengatakan, "Ya hadi, ya, ya hana, ya hanat, ya hanata." Ini kata umum Mistah mengatakan pada Aisyah, "Ini awalam tasma'i maqal?" Tidakkah engkau dengar apa yang dikatakan oleh Mistah? Kemudian kata Aisyah, oh, maqal?" Apa yang dikatakan? Aisyah balik bertanya, apa yang dikatakan oleh Mistah? Karena Mistah ini dan keluarganya adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain. Termasuk yang uh, hidupnya itu ditanggung oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Bapaknya Aisyah radhiyallahu taala sendiri. Kemudian Ibunya Mistah pun menghabarkan dengan apa yang diucapkan oleh Mistah yang dia pun juga terbawa dengan pembicaraannya ashabul ifk ini. Orang-orang munafik yang membuat-buat kedustaan. Maka kata Aisyah, "Fazdadu maradan ala ala maradi." Maka sakitku pun semakin bertambah dengan apa yang aku dulu sudah menderitanya ini. Tatkala aku kembali ke rumahku, kata Aisyah, Rasulullah SAW pun masuk kepadaku. Dan beliau hanya mengatakan, Kaifatikum, bagaimana keadaan kalian? Yani, tidak ada keceriaan. Tidak ada kelembutan yang dulu pernah, yang biasanya ditampakkan oleh Rasulullah SAW kepada Umairah kepada istrinya ini, yang paling dicintainya ini. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala datang Rasulullah SAW ini semakin sakit. Tambah lagi dengan perasaan yang seperti itu. Kemudian meminta izin kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk pulang kepada kedua orang tuanya. Fakultu lahu idzan li ati abawai. Izinkan aku untuk datang kepada kedua orang tuaku. Dan kata Aisyah, saya ingin meyakinkan khabar dalam kondisi seperti itu Aisyah belum mengerti kalau cerita itu adalah untuk dirinya. Cerita itu diarahkan kepada dirinya. Wa ana uridu an al-khabar min qibalihima. Saya ingin meyakinkan berita itu dari kedua orang tuaku. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkanku, kata Aisyah, datanglah aku kepada kedua orang tuaku Kemudian aku bertanya kepada ibuku, Hai amatah, ya hai ummatah, Yani wahai ibunda. Apa sebenarnya diciptakan oleh manusia? Orang-orang banyak cerita. Kemudian ibunya pun menghiburnya, mengatakan, wahai putriku, tenang saja. Hawini alaik. Tenanglah. Demi Allah. Sedikit sekali. Tidak ada seorang wanita satupun yang dihinakan pada seorang suami yang dicintai, yang mencintainya. Kecuali akan diperbanyak seperti itu. Kemudian kata Aisyah, subhanallah. Apakah memang sudah seperti itu manusia berbicara dengan cerita ini? Kemudian Aisyah pun tambah menangis. Karena sudah yakin dengan apa yang cerita itu ternyata diarahkan kepada dirinya. itu tilka layla hatta asbah. Aku menangis pada malam itu sampai pagi harinya dan air mataku terus mengalir. Dan aku tidak ada perasaan ngantuk ingin tidur. Kemudian pagi harinya aku juga menangis. Maka Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Ketika wahyu agak lambat untuk turun. Rasulullah SAW memanggil Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib meminta pendapatnya Syar tentang bagaimana kalau pisah dengan keluarganya ini. Yastashiruhuma fi firaqi ahli. Ini bermusyawarah minta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid bagaimana kalau terjadi perceraian dengan keluarganya dengan Aisyah ini. Kemudian masih ceritanya Aisyah mengatakan, adapun Usamah, maka beliau mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW dengan apa yang diketahuinya dari berlepasnya istrinya itu dari tuduhan. Usamah mengatakan bersih dari tuduhan. Aisyah bersih dari tuduhan. Dan juga dengan apa yang beliau tahu tentang mereka atas dirinya. Dan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala mengatakan, "Ahluki wala na'lamu illa khaira." Istrimu itu aku tidak tahu tentang dia kecuali kebaikan. Ini kata Ya, Alfon saat kembali terputus, mau nggak Ustaz. Lanjut? Iya, lanjut. Baik. Silakan. Ini perka uh, perkataan atau jawaban dari Usama bin Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyempitkan kepadamu. Wan nisa usiwa kathir. Wanita selain Aisyah ini banyak. Tanyakan kepada jariah itu. Ini maksudnya adalah kepada Barirah. Budak yang diberdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Tanyakan kepada wanita itu dia akan membenarkan kepadamu. Berkata benar untuk. Kemudian Rasulullah SAW memanggilnya. Memanggil Barirah ini. Dan ini kisah Barirah dulu pernah kita singgung. Ya. Dari kisah yang sangat azim. Yang dijelaskan oleh para ulama bahwa kisahnya Barirah ini para ulama mengambil fawaid eh, lebih dari 100 faidah Mungkin di lain waktu Insya insyaallah taala kita akan bahas. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Barirah dan mengatakan, Ay Barirah, hal ra'aiti min syai'in yuribuki?" Wahai Barirah, apakah engkau melihat ada sesuatu yang membimbangkan kepadamu? Yang menjadikan tanda-tanda kalau tuduhan-tuduhan itu ada tanda-tanda kebenaran. Ini arahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat kata Barirah radhiyallahu taala anha "Alladzi ba'atsaka bil haqq" Demi yang mengutusmu dengan hak. Ma ra'aitu 'alaiha qat amran aghmisuhu akthar min annaha jariyah. Hadis atau demi yang jiwaku ada di demi yang jiwamu ada yang uh, demi yang mengutusmu dengan hak. Aku tidak melihat padanya sesuatu apapun, suatu perkara pun yang menjadikan aku mencela kepadanya. Menjadikan aku ikut-ikutan menuduhnya kecuali hanya tidak lebih. Puasanya isa ini adalah seorang jariah, seorang wanita yang masih muda belia. Hadis satu sin yang umurnya masih muda, yang dia tidur di tumpukan adonan punya suaminya, punya keluarganya. Kemudian datang Seorang membuat adonan, kemudian dia memakannya, kemudian memakannya. Artinya, yang dilihat oleh Barirah radhiyallahu ta'ala juga seperti apa yang dilihat oleh Usama bin Zaid. Berlepas dirinya Aisyah radhiyallahu ta'ala dari tuduhan-tuduhan itu. Maka Rasulullah SAW pun bangkit dari tidurnya, dari berbaringnya, Kemudian meminta uzur dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan beliau pun naik mimbar. Karena yang membuat cerita itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul si tokoh munafikin ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ya ma'asyarul muslimin, Wahai kaum muslimin. Man ya'ziruni min rajulin faqad balagani adahu fi ahli. Siapa memberikan uzur kepadaku terhadap seorang dari seseorang yang telah sampai kepadaku dalam mengganggu terhadap keluargaku. Demi Allah, Aku tidak tahu, aku tidak melihat kepada keluarga, aku kecuali kepada istriku, kecuali kebaikan. Kata Rasulullah, ma wallahi ma alimtu ala ali illa khaira. Demi Allah aku tidak tahu tentang istriku ini, ya Aisyah, kecuali kebaikan. Dan kalian dan mereka telah menyebutkan hmm. tentang seseorang yang aku tidak tahu tentang dirinya kecuali kebaikan. Dan tidak masuk kepada keluargaku kecuali selalu bersamaku. Kemudian lah saat ibn Mu'ad saudaranya dari Bani Abdul Ashhal. Ini juga kepala sukunya. Mengatakan, Ya Rasulullah, Samri udur darinya. Karena Sa'ad bin, uh, Sa'ad bin, uh, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pimpinannya orang-orang Aus. Pimpinan dari kabilah Aus. Sa'ad bin Mu'ad. Dan satunya adalah Sa'ad bin Ubadah dari Khazraj. Mengatakan Rasulullah sampai uzur kepadanya. Ah, sampai uzur darinya. Hmm. Dan jika dia itu dari Aus, saya akan penggal lehernya. Rasulullah SAW belum menyebutkan siapa orangnya. Kata Sa'ad Mu'ad, kalau dia dari kabilahku, dari sukuku, aku penggal lehernya. Karena telah merusak rumah tangga Rasulullah SAW. Dan kalau dia dari saudara kami, dari Khazraj, dan engkau perintahkan kepada kami untuk melakukannya, kami akan lakukan perintahmu. Ini kata Sa'ad bin Waqas. Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala. Ini kita lihat bagaimana suasana yang sangat uh, mengharukan dan mencengangkan. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala melanjutkan kisahnya. Dan berdirilah seorang sahabat dari Khazraj dan ketika itu Ummu Hasan, hmm. anak pamannya adalah Sa'ad ibn Ubadah. Ini nah, Sa'ad ibn Ubadah ini pimpinannya Khuzraj. Ya. Semuanya namanya Sa'ad. Sa'ad ibn Mu'ad. Dari Aus. Pimpinannya Aus, kemudian Sa'ad ibn Ubadah. Dari Khuzraj. Dikatakan, wahuwa sayyidul Khuzraj. Ini adalah pimpinannya orang-orang Khuzraj suku Khazraj. Kata Aisyah, masih melanjutkan ceritanya, ketika itu sebelumnya dia adalah seorang yang soleh. Namun kemudian terbawa dengan kecemburuannya Kemudian Sa'ad pun mengatakan, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, Kadab, engkau dusta. Ya Allah, engkau tidak akan bisa membunuhnya. Dan engkau tidak akan mampu untuk membunuhnya. Maka kemudian bangkitlah Usaid bin Hudair dan beliau ini adalah anak pamannya yang dikemenakannya Sa'ad bin Mu'ad yang juga ikut mengatakan pada uh, yang mengatakan atau membantah kepada Sa'ad bin Ubadah kadab engkau dusta demi Allah pasti dia akan membunuhnya fa innaka munafiqun tujadilu ala munafiqin Sungguhnya engkau ini adalah seorang munafik yang membantah cerita dari orang-orang munafik. Kita lihat bagaimana satu berita ini kemudian membuat prahara di tengah-tengah para sahabat. Tidak hanya rumah tangga Rasulullah SAW, tapi pun kemudian menjadikan prahara. Maka dikatakan Fathar Hayyan Al-Aus wal Khosraj. Maka kemudian dua kabilah ini pun uh, bangkit. Antara Aus dan Khosraj ini masing-masing terbawa. Sampai hampir-hampir mereka akan saling berperang, saling membunuh. Hatta hammu an yaqtatilu. Sampai hampir-hampir mereka mau berperang. Ketika dua kepala suku ini saling uh, berbantah-bantahan. Dan Rasulullah SAW masih berdiri di atas mimbar. Senantiasa beliau meredamkan mereka. Sampai kemudian mereka pun diam. Dan Rasulullah SAW pun diam. Kata Aisyah, aku pun terus menangis pada hari itu. Air mata pun juga tidak mau berhenti. Dan tidak ada rasa ngantuk, tidak bisa tidur. Dan aku bersandar pada kedua orang tuaku. Dan itu sudah berlalu selama dua malam dan satu hari. Aku tidak tidur sampai aku mengira bahwa tangis itu adalah tangisan itu adalah e, merupakan pembuka bagi hatiku. Maka tak kala kedua orang tuaku duduk di sisiku dan aku pun juga menangis Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita dari Ansar yang minta izin untuk datang kepadaku. Aku pun memberikan izin kepadanya. Dan tambah lagi si wanita ini pun juga ikut menangis bersamaku. alat tabki ma'i. Dan si wanita Ansar ini pun juga menangis bersamaku. Kata Aisyah, Ketika kami dalam keadaan demikian, saling tangis-tangisan, Rasulullah SAW pun masuk, kemudian mengucapkan salam dan duduk. Dan beliau tidak pernah duduk di sisiku semenjak dikatakan apa yang dikatakan dari cerita itu. Dan itu sudah berlalu selama satu bulan. Tidak ada wahyu yang turun kepada beliau terkait dengan keadaanku ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi kesaksian dan mengucapkan dua kali syahadat tatkala beliau duduk dan mengatakan bersabda amma ba ya Aisyah fa innahu qad balaghani anki kadza wa kadza wahai Aisyah sesungguhnya telah sampai kepadaku berita tentang dirimu demikian dan demikian fa in kunti bari'atan fasayubri'ukillah maka jika engkau berlepas diri dari cerita itu Allah Subhanahu wa taala akan melepaskanmu darinya. Wa in kunti almamti bidzam fastaghfirillah wa tubi ilaih. Dan jika engkau merasa telah berbuat dosa, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepadanya. Fa innal 'abda idza tarafa bi dzambin tsumma tab tab Allahu alaihi maka sungguh seorang hamba apabila dia mengaku dengan dosanya kemudian dia bertaubat Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan taubat kepadanya. Kata Aisyah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari pembicaraannya ini dan uh, air mataku sudah habis sampai aku tidak merasa satu tetes pun dari air mata itu. Berhari-hari menangis. Kemudian aku mengatakan kepada bapakku, yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, "Ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqal." Jawablah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau katakan. Namun bapaknya Abu Bakar Siddiq mengatakan, demi Allah, wallahi, ma adri ma aku li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, <clears throat> aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala Abu pun mengatakan kepada ibuku, Ajibi Rasulullah fi maka. Jawablah Rasulullah dengan apa yang beliau sabdakan itu. Dengan apa yang beliau tanyakan itu. Qalat. Ibunya pun juga sama. Menjawab sama seperti apa yang dijawab oleh Abu Bakar Siddiq. Wallahi, ma adri. Ma ma'adri, ma'adri, ma'adri, wasallam Aku tidak tahu. Apa yang disebut? Allah salah. ini kita lihat bagaimana kondisi dan keadaan Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu maka aku katakan dan ketika itu anak ana jariyatun hadithat la aqra min qurani katsiran. Ketika itu aku masih seorang wanita, seorang jariah, masih anak-anak yang masih muda, tidak banyak membaca Al-Quran. Kemudian Aisyah sendiri yang menjawab kepada Rasulullah SAW beranikan dirinya dalam kondisi yang seperti itu. Inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadal hadith. hatta istaqarra fi anfusikum watadaktum bihi. Sesungguhnya aku, demi Allah, aku tahu. Sungguh aku tahu. Dan sungguh kalian telah mendengar dengan cerita ini. Sampai cerita itu pun menancap pada jiwa-jiwa kalian. Dan kalian membenarkannya. Wala in qultu namun aku katakan kepada kalian, ini bari'ah, la tusaddiquni. Sesungguhnya aku berlepas diri. Dan jangan kalian percaya kepada walaila taraftu lakum bi amr. Wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun. Dan kalau seandainya aku mengaku untuk kalian dengan satu perkara ini, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahasanya aku berlepas diri dari perkara itu, dari tuduhan itu. La tusaddiquni. Pasti tidak akan engkau akan membenarkanku. Demi Allah, aku tidak mendapati untukku satu permisalan. Demikian pula untuk kalian illa Aba Yusuf hina kan, kecuali bapaknya Nabi Yusuf ya Yaqub alaihi salam ketika mengatakan fa jamil wallahu musta'an wa ala ma tasifun sabarlah ini sabaran itu indah dan Allah Subhanahu wa taala an mustaan tempat untuk minta pertolongan atas apa yang kalian sifat ganti yang saya sebutkan itu. Kemudian kata Aisyah, aku pun merubah posisiku dan berbaring kembali di atas tempat tidurku. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ketika itu bahkan aku bertahan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan diriku dengan berlepas dirinya aku dari tuduhan itu. Namun, demi Allah, aku tidak pernah mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya tentang diriku itu ketika memberikan ujian ini. Laksani bi nafsi min an Allah fi amri. Fiya bi amri. Dan diriku ini lebih hina daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang diriku dengan satu perkara ini. Namun kata Aisyah radhiyallahu taala ini di sini Aisyah radhiyallahu taala merasakan tadinya itu sangat hina. Tidak penting artinya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya hanya hanya karena perkara dirinya. Namun itu tentunya dalam qaba babi Aisyah radhiyallahu taala sendiri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Walakin kuntu arju an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naum ru'yan." Namun aku berharap agar Rasulullah SAW melihat dalam tidurnya dengan satu mimpi, dengan satu yang dilihatnya. Yang Allah Subhanahu wa taala melepaskan diriku dari cerita itu. Kata Aisyah, demi Allah, tidak Rasulullah SAW bergeming dan tidak ada seorang pun yang keluar dari keluarganya. Sampai kemudian uh, turun wahyu kepadanya. Maka ini uh, kisah. ini cerita itu terus Berlanjut sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di surat An-Nur dimulai dari ayat yang 11 Mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna ladzina ja'u bil ifk 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Sesungguhnya orang-orang yang mereka yang datang dengan membawa berita dusta itu. Sekelompok dari kalian. Jangan kalian menyangka itu buruk untuk kalian. Bahkan itu baik untuk kalian. masing-masing orang dari mereka itu akan menanggung dengan apa yang diperbuatnya dari dosa. Dan orang yang dikuasai dengan kesombongannya, dijelaskan Allah ditawalla kibrahu di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka baginya adalah siksaan yang besar. Ini Allah Subhanahu wa taala kemudian Eh, menurunkan ayat-ayatnya dari ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-16. Mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-12 menyebutkan tentang apa yang dikatakan oleh kaum mukminin ketika itu bahwa ternyata itu adalah ifkun mubin wa qalu hadza ifkun mubin mereka mengatakan ini adalah cerita dusta yang nyata. Ini kedustaan semata. Maka para pendengar Anas Radio dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian uh, terlihat dari beratnya Al-Qur'an yang turun badannya Maka kemudian Rasulullah SAW menambahkan sesuatu yang membahagiakan kepadaku, kata Aisyah. Beliau tertawa. Dan ucapan, kalimah yang pertama kali keluar dari beliau adalah mengatakan, Ya Aisyah, Amallah, amallahi, faqad bara'at. Amallahu faqad bara'at. Wahai Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan melepaskan dan engkau adalah sudah lepas artinya benar-benar terbebas dari tuduhan-tuduhan itu kemudian ibuku mengatakan kepadaku qumilai datanglah kepadanya datang sambutlah Rasulullah SAW maka kata Aisyah mengatakan, Wallahi la aku mulai. Demi Allah, aku tidak akan menyambutnya. Aku tidak akan berdiri kepadanya. Wa inni la ahmadu illallah. Aku tidak memuji kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat, kata Aisyah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayatnya. Inna alladhina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من al Semuanya ada 10 ayat. Katakan al syarat ayat kullaha. Semuanya 10 ayat. Hmm. Dari ayat yang ke-11 sampai ayat ke-20. Hmm. Ini turun. Maka kata Aisyah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya ini yang menunjukkan baraah berlepas diri eh, diriku berlepas terlepas diriku dari tuduhan-tuduhan itu kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mengatakan wa kana yufiqu misbah dan beliau yang senantiasa memberikan nafkah kepada misbah karena Mistah ini masih kerabat dan juga karena fakirnya mengatakan dan Mistah termasuk dari yang eh, ikut ikut terbawa dalam cerita itu terpengaruh dengan cerita itu sebagaimana bisa di awal dari perkataannya Ummu Mistah ibunya Mistah ini mengatakan tak Ta'isa Mistah kenakalan Mistah karena ikut bergabung dalam cerita itu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala والله لا أنفق على mista شيئا أبدا بعد الذي قال li Aisyah. Demi Allah aku tidak akan berikan nafkah kepada mista sedikit pun selama-lamanya. Setelah apa yang dia katakan kepada Aisyah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayatnya sebagai teguran. Di ayat yang ke 22 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ya'tali ulul fadl minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal miskin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfa'u ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim teguran ayat ini kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu Maka ketika turun ayat ini, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada ulul fadl, pada orang-orang yang mulia dan orang-orang yang diberi keluasan rizki dari kalian untuk tetap memberikan nafkahnya kepada kerabat dekatnya, kepada orang miskin, kepada muhajirin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu. Supaya memberikan maaf dan supaya lapang dada Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada kalian? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Maka kata Abu Bakar Siddiq, "Bala wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li." Demi Allah, aku lebih senang untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Kemudian rujuk Abu Bakar pun rujuk pada Mistah yang uh, diberikan nafkah darinya. Dan kemudian mengatakan, Wallahi la uzia minhu abadan. Saya tidak akan mencabutnya selama-lamanya. Saya tidak akan mencabut nafkah itu selama-lamanya. Dan Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab binti an amri faqala li Zainab Mada alimti au ra'aiti. Kata Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab bin Bidahash tentang aku ini. Kemudian beliau mengatakan kepada Zainab, apa yang kau tahu? Bagaimana atau bagaimana pendapatmu? Dan Aisyah mengatakan, dialah orang yang menjadi pesaingku dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya di Qura. Dan artinya eh, tetap terjaga, tidak terbawa dengan berita-berita itu. Kemudian ada pun uh, eh, saudara perempuannya Hamnah وطفقت أختها حمنا تحارب لها فهلكت في من هلك أدبون saudaranya Hamnah bin Jahsh ini pun e, terbawa dan kemudian e, ikut bergabung dengan orang-orang yang e, binasa, artinya orang-orang yang tergabung dalam berita itu. Maka eh, para pendengar anak radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam. Yang tentunya dari kisahnya Aisyah. Eh, terkadang rahara terjadi dalam rumah tangga kita. Ini tidak dari rumah tangga kita sendiri. Tapi itu muncul ketika ada asap tidak ada ada api yang berkobar dalam rumah tangga kita. Ternyata sumbernya belum tentu dari rumah rumah kita sendiri. Yang dalam hal ini kita juga mesti berhati-hati. Juga supaya tetap mencari atau tetap seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita mencari kebenaran. Jangan diterima berita itu, jangan juga ditolak. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat At-Taubah, eh, di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang seorang fasik dengan bahasa satu berita, maka cari kejelasan berita itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan tolak berita itu atau terima berita itu tidak, tapi cari kebenaran. Supaya kita ketika menolaknya di atas bajina Dan ketika menerima berita itu pun juga di atas bajina. Dan itu seorang muslim. Yang dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dalam semua perkaranya adalah dibangun di atas ilmu. Bukan berdasarkan qil wal ah, Demikian pula. Berbagai hal yang menyangkut kepada rumah tangga kita, berita tentang istri, berita tentang anak kita, maka jangan kemudian kita mudah untuk menerimanya. Sebagaimana juga jangan mudah untuk menolaknya. Karena boleh jadi cerita itu benar, boleh jadi cerita itu salah. Manakala kita tidak belum sampai kepada kita baginya. Nah kita lihat bagaimana rumah tangga Nabi alaihi salatu wasallam. Satu cerita itu sampai menjadikan prahara. Satu bulan. Berhari-hari. Jadikan tangisan. Tidak hanya pada keluarga Nabi dari satu serang. Tapi juga pada para sahabat. Bahkan dalam kisahnya. Uh, Umar bin Khattab ada cerita yang lain. Sampai sahabat mengira bahwa Rasulullah SAW menceraikan istrinya ini. Maka itu para pendengar anak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hikmah yang besar dari kisahnya Aisyah radhiyallahu taala seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal ayat bahwa belum tentu cerita buruk yang menimpa kepada kita itu buruk untuk kita. Tapi kalau memang kita berlepas diri yang seperti itu, ini adalah baik untuk kita. Karena seorang muslim ya, Baik cerita yang menyenangkan, yang menyenangkan atau yang menyedihkan, semuanya adalah baik baginya. Manakala bisa bersabar dan manakala bisa bersyukur. Ya. Maka ini jangan kita terburu-buru, terbawa emosi dengan berita-berita yang masuk kepada kita. Maka kalau itu adalah berita yang buruk kepada kita, kemudian kita berlepas diri darinya, mudah-mudahan itu adalah akan menjadi kafarat menjadi penebus dosa bagi kita. Itu ikhtisab, sabar. Sebagaimana kata Nabi Yakub alaihissalam, "Inna ma ashku bathra husni ila Allah." Mengeluhkan kesedihan dan juga kegundahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka insyaallah taala yang akan bisa menyelesaikan semua permasalahan manakala kita senantiasa ikhtisab. Manakala kita kita eh, beribadah kepada Ya, uh, baiklah sambil menunggu tersambungnya kembali. Ya, Seth, silakan Eh uh, para pendengar saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini akan bisa memberikan manfaat bagi kita dan bisa memberikan pencerahan pada kita dan kesedihan-kesedihan yang menimpa pada rumah tangga kita tapi juga ada riak-riak yang mungkin menimpa pada rumah tangga kita untuk kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari apa terjadi pada rumah tangga Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bisa mengkaji dan mengilmui bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkannya kepada kita. Innahu lidzalika al-qadir alaih wallahu ala miswal subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wabillahi taufik. Ya, alhamdulillah. Uh pembahasan hadis ifik telah selesai dibahas dengan dua kali pertemuan ya para pencinta Anas Radio. Ya bari, bagi para pendengar sekalian bisa bertanya langsung ke email kotak surat anasradio.com lalu ke Yahoo Messenger dengan ID Anas Radio lalu bisa Skype Anas Radio lagi ya uh, WhatsApp 0813 1785 4974 atau PIN BB 26 triple 3 10 D. Ingat-ingat ya 26 triple 3 10 D. Ya Ustaz, uh, ada pertanyaan nih Ustaz, langsung aja ya Ustaz ya. Dari Aisyah di Bogor. Aisyah di Bogor. Bismillah. Bagaimana jika seseorang perempuan yang ingin menikah tapi ibunya tidak menyukai lelaki pilihannya? Dengan alasan terlihat sombong dan menyuruh untuk meninggalkan lelaki pilihan anaknya itu. Apakah ini termasuk alasan syar'i? Namun ayah perempuan tersebut menyetujui saat rencana pernikahan tersebut. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik. Uh, hal yang seperti ini ini tentunya juga melihatnya kepada perkara-perkara yang syar'i. Karena terkadang seorang ibu menolak seperti itu, ini Thank you. Eh, kepada penanya di Bogor tadi bahwa uh, yang seperti itu sebenarnya bisa dilihat uh, eh, karena memang sudah apa uh, dari sisi syar'inya kenapa kok bisa sampai seperti itu seorang ibu sementara bapaknya sudah setuju kemudian ibunya tidak menyetujui maka apa menjadi alasan-alasan itu pun juga harus di, diluruskan. Kalau memang dari sisi e, syar'i itu tidak ada alasan untuk kemudian menolaknya, apalagi bapak sudah setuju. Maka dalam hal ini e, sebenarnya bisa dipadukan untuk kemudian e, memahamkan kepada ibu ini agar e, yang menjadi alasannya itu bukan sekedar alasan, apalagi kalau kemudian berbuah kepada uh, tuduhan atau terkadang karena perasaan saja maka seperti itu sebenarnya bukan uh, suatu alasan untuk kemudian menyebabkan uh, menolak ya kalau memang dari sisi-sisi agama itu memang bisa diterima karena alasan yang terlihat sombong misalnya itu kan kadang namanya uh, temperamen orang Eh, atau kadang-kadang perilaku orang itu memang ada yang memiliki tobat seperti itu. Orang melihatnya kadang sombong, tapi sebenarnya tidak demikian. Ini. Gitu. ini. Maka ini uh, bisa kemudian dipadukan untuk kemudian uh, dicari kejelasan. Ya. Kenapa dan mengapa? Kalau memang ternyata tidak demikian, uh, maka memahamkan kepada sang ibu agar uh, bisa memahami apa yang dipahami oleh sang anak demikian oleh uh, bapaknya. Allah taala ta Ya Ustaz, uh, lanjut ke pertanyaan berikut. Dari Mufli di Citarap. Bagaimana cara menjadi ayah yang benar dan disayangi Allah dan keluarga Ustaz? Agak global tapi agak rinci, agak banyak kayaknya ini Ustaz. Mangga ya. Iya. Uh, seorang bapak yang baik. Ya tentunya ini sebenarnya butuh kepada suatu muhabarah. Pembahasan yang panjang. Ya. Ya, tentunya kembali kepada apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Ya. Bagaimana seorang bapak itu benar-benar bisa menjadi seorang kawam dalam rumah tangganya. Bagaimana bisa mengatur istri dan anak-anaknya di atas tuntunan di atas syariat membimbing mereka dalam uh, syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian menjadi seorang uh, bapak atau seorang suami seorang, seorang kepala rumah tangga yang dayut ya. Yang dulu sudah kita bahas. Di antara tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala uh, tidak akan melihatnya nanti di Allah Subhanahu wa taala atau dia dalam murka Allah Subhanahu wa taala menimba kepadanya. Dan itu semuanya adalah dari rumah tangga. mana Rasulullah, eh, Rasulullah SAW mengatakan salatun. Ada tiga orang. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya la yanzurullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat mereka ini pada uh, nanti di yaumul qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara kepadanya. Yang pertama adalah al aqwa jai. Seorang anak yang durhaka kepada dua orang kepada kedua orang tuanya. Dan yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birijal. Eh, Seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Tomboy. Ya, Misalnya, dan yang ketiga, Dayus. Dayus ini seorang kepala rumah tangga yang membiarkan keburukan masuk dalam rumahnya pada keluarganya. Maka tentunya kalau kemudian Eh, harapan menjadi seorang kepala rumah tangga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah uh, ringkasnya itu adalah senantiasa ikhlas dalam beramal kemudian mutabaah senantiasa dalam berbuat pun juga mengikuti kepada tuntunan Rasulullah SAW kepada yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi wasallam bagaimana dalam mendidik anak-anaknya, bagaimana dalam mengurusi rumah tangganya di koridor itu. Demikian pula yang kaitnya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, demikian pula terkait dengan hak-hak manusia, khususnya hak keluarganya ini. Maka insya Allah taala ini menjadi asbab ya, uh, yang akan menjadikan seorang uh, bapak itu adalah menjadi bapak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. menjadi pendidikannya anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. maka ini semuanya akan menjadi syafaat baginya nanti di yaumil qiyamah. Wallahu taala anak. Ya itu tadi jawaban yang cukup memuaskan insyaallah bagi Aisyah di Bogor dan Muflih di Citerap ya. Ya selanjutnya ada pertanyaan. Mungkin uh, Mas Fian itu mau bertanya Mas Fian? Oh enggak ya kayaknya uh, dari Jogja ini Ustaz, dari Wati di Jogja. Bismillah, saya mau tanya tentang sholat istikharah Ustaz. bagaimana lafaz doa istikharah ketika mau ta'aruf dengan seseorang misalkan? Karena saya tidak bisa bahasa Arab. Jadi bingung ketika memasukkan hajat dalam kurung persoalan dalam doa istighfarah itu mohon diberi contohnya saja jazakumullah khairan uh, ah, pada lafad Allah ini astaghfiru bi astaghfiru qudratika astaghfiru azim pada lafad Allahumma uh, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra nah, sini kan sambil menyebut uh, namanya anna hadzal amra hmm at taaruf misalkan uh, mengatakan at taaruf fi ah. uh, hadza ar-rajul bi bi hadza al-akh misalkan nah itu uh, antaranya nah, ini kalau jadi dengan menyebutkan uh, apa namanya perkaranya itu jadi contohnya tadi ya dengan uh, Allah anna hadzal amra ta'aruf dan eh, eh, ta'aruf hadar rajul wazawadi misalkan ya ini kenalan eh, apa ta'aruf kenalan dengan orang ini kemudian juga menikah dengan orang ini bagaimana dalam hal dan amra khairul li fi dini wa dunya wa ma'ash fa'atibati amri ya, dan seterusnya wallahu ta'ala maka uh, seperti itu. Kemudian kalau tidak tidak bisa bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada dalam benak kita. Kalau memang kita eh, benar-benar uh, istilahnya uh, menghadap dan melihat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terucap dalam lisan kita dan apa yang seperti dalam benak kita sama saya itu insya Allah uh, eh, apa namanya tidak mengapa. Karena kalau kemudian menyebutkan dengan bahasa seperti itu tidak mengapa ya. Ta'aruf bihada rojul atau kemudian uh, amru zawaj bihi menikahkannya nah, ini uh, eh, insya Allah tidak mengapa Allah taala ada melalui bahasa kita insya Allah juga tidak Allah subhanahu wa taala maha tahu wallahu taala alam sawab bisa uh, menuntaskan dahaga akan pertanyaan tadi ya. Ya, lanjut ke dari Jogja kita loncat ke Semarang ya, nggak lewat Solo tapi. Seti di Semarang, bagaimana menyikapi lingkungan keluarga suami dan tetangga yang notabene-nya melakukan bid'ah, banyak melakukan bid'ah dan mengerjakan sesuatu ajaran agama karena keturunan dari keluarga seperti ziarah Wali Songo dan lain-lain Ustaz. Monggo Ustaz. Uh, kembali pada masalah seperti ini adalah uh, kepada sang suami. Karena sekali lagi awalnya adalah kepada suami. Maka bagaimana tahun yang baik untuk kerjasama seorang istri dengan suaminya untuk kemudian minimalnya bisa menghindarkan diri dan keluarganya dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik itu. Atau kemudian yang kedua, bagaimana bisa mengingatkan kepada mereka. Dan ini insya Allah Ta'ala satu proyek, ya, satu kerjaan yang baik. Yang Rasulullah SAW mengatakan, La Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ab. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah seseorang pada satu orang saja dengan perantaraan kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Harta yang paling berharga saat itu. Maka ini bagaimana kemudian antara istri dan suami ini untuk ta'awun. Tidak bisa kemudian sang istri memojok-mojokkan terus kepada suaminya dengan uh, keluarga suami dan juga lingkungannya yang uh, dikatakan banyak bid'ahnya atau banyak penyimpangannya misalkan karena al-jahil yuta'alam. Eh, Orang yang tidak tahu itu diingatkan. Orang yang tahu itu diajari. Orang yang tahu itu diajari. Bukan kemudian dibodoh-bodohi. Maka uh, di sini pentingnya untuk kemudian tahun yang baik. Karena tentunya seorang istri ini boleh jadi mungkin tangannya dalam masalah ini kurang panjang, ya maka bisa adalah dengan uh, eh, meminjam tangan kepada suaminya untuk bagaimana bisa sampai kebenaran itu kepada keluarga suami dan juga kepada uh, tetangga atau lingkungannya agar hal ini pun juga memberi semangat kepada suami untuk kemudian uh, bagaimana rumah tangga kami juga tetap baik. Karena terkadang dalam perkara seperti ini kemudian uh, terjadi cekcok kadang kalau, kalau terjadi salah paham bisa jadi. Maka dalam hal ini uh, pentingnya untuk ta'awun yang baik. Tapi tentunya adalah lebih utama itu adalah kepada rumah tangga, kepada diri kita dan rumah tangga dahulu sebelum kepada yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaikum anfusakum la yadurrukum dhalla idza ihtadaytum." Wajib bagi kalian untuk perhatian dengan diri kalian. La yadurrukum dhall. Tidak akan membahayakan kepadamu orang-orang yang sesat ketika engkau di atas jaya. Maka insya Allah Ta'ala manakala kita di atas diri, di atas tuntunan, bagaimana sifat sunnah Rasulullah SAW sebutkan, La yadurruhum man khadalahum wa man khalafahum. Tidak akan mampat pada mereka orang-orang yang menghinakan kepada mereka atau menyelisih mereka. Karena perkaranya adalah semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menegakkan hujah di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dalam hal ini mungkin bisa dipetik beberapa poin. Yang pertama, tahun dengan suami untuk bagaimana bisa e, mensikapi dengan sikap yang baik. Kemudian yang kedua, tentunya dengan cara-cara yang lembut, ya. cara yang lembut mencari training atau waktu yang pas bagaimana untuk menyampaikan permasalahan itu kepada keluarga suami atau juga kepada uh, lingkungan kalau memungkinkan dan kemudian yang ketiganya, banyak isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat-sangat butuh kita pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kita menyampaikan al-haq, dalam kita mendakwakan kebenaran. Ini kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga tidak akan sampai kebenaran itu kepada yang lain, barang orang lain. Ini wallahu taala alam bisawab. Iya, Zat. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaan berikutnya dari Fulana. Ustadz mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana hukumnya jika ahli waris menunda pembagian waris? Men, uh, dalam kurung menjual rumah besar ibu yang sudah meninggal dengan alasan rumah itu ditempati anak perempuan yang belum menikah, umur 50. Masya Allah nih. Sementara ada beberapa ahli waris yang sangat butuh bantuan karena kesulitan ekonomi. Jika rumah tersebut dijual, mereka bisa beli rumah kecil masing-masing. Gitu loh. Monggo, Baik. Uh, dalam hari ini tentunya kembalinya kepada kepada syariat. Bagaimana ketika perintah Allah Subhanahu wa taala dalam suatu permasalahan kita zatul Husain faruddu Allah wa Rasul. Jika berselisih dalam suatu masalah maka kembalikan kepada bagaimana perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bagaimana Al-Quran dan bagaimana sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dalam mensikapi permasalahan permasalahan yang diperselisihkan. Khususnya permasalahan warisan ini, ini memang permasalahan warisan sekali yang undang selisihan di antara keluarga. Maka dalam hal ini, hendaknya pertama masing-masing pandai ya, nah, untuk kemudian mau menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan main perasaan. Ya. Dan ini dalam segala artinya uh, perasaan yang didorong dengan hawa nafsu. Ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang Eh, terkadang belum tentu, ya, belum tentu menjadi benar, atau bahkan kemudian menjadikan masalah semakin runyam. Ketika seperti masalah tadi yang disampaikan, masalah e, warisan tidak segera dibagi. Hanya karena ada seorang yang sementara yang lainnya sebenarnya membutuhkan itu. Makanya juga sebenarnya, kalau menurut syariat, ini pun juga harus segera lagi. Karena apa? Dikhawatirkan nanti, kalau uh, tiba saatnya, ya, misalkan warisan belum dibagi, ada ahli waris lagi yang meninggal dari orang-orang berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Ini nanti ngitungnya akan berkut. Dan akan terjadi perselisihan yang banyak lagi. Hmm. entar misalkan anak orang tua yang sudah meninggal semua, masih ada sisa satu rumah tadi yang tinggal di anak oleh anak bungsunya misalkan. Kemudian segera dibagi yang tersisa anak. Ya. Kemudian belum sempat dibagi warisan itu, ada salah satu seorang anak yang meninggal. Yang dia juga termasuk dari mendapat uh, berhak untuk mendapatkan uh, warisan. Maka eh, seperti ini nanti dihitung semuanya. Itu di anak sudah meninggal untuk kemudian sisa warisan itu diberikan kepada anak-anak. Maka seperti ini nanti e, akan tambah rumit atau dalam istilah faraid yang dikatakan dengan munasakhat. Ya. Istilah masalah munasakhat. Maka e, apalagi kalau ya seperti yang ditanyakan tadi ini kalau dibagi warisan itu akan bisa menyelesaikan masalah dari yang kekurangan atau e, dari yang kekurangan bisa tercover terpenuhi kebutuhannya atau yang tinggal di situ pun juga uh, tidak disia-siakan masih bisa membeli rumah kecil misalkan tapi dia tetap insya Allah taala dibagi itu lebih baik Allah taala Oke Ustaz Jazakallah khairan atas jawabannya kepada Fulana yang bertanya mudah-mudahan jawaban tadi mampu memberikan pencerahan kepada Anti dan keluarga. Ya, eh, nampaknya waktu sudah jam 9 lebih 25 menit waktu yang membatasi Ustaz nih Ustaz sebenarnya masih masih menanti pertanyaan via Skype dari saudara Vian di Solo tapi nampaknya agak malu atau gimana atau ya senyum senyum aja oh, senyum senyum oh di sebelah ya saat ya ya ya ya ya ya sebelah <laughs> Nah, Ustaz. E, baiklah, gitu aja Ustaz kita akhiri sampai di sini. E, mungkin sebelumnya ada kata-kata mutiara Ustaz dari Antum Ustaz sebelum diakhiri. Baik, para eh, kembali kepada para pendengar yang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan uh, kepada kita semuanya dengan perkara-perkara rumah tangga ini agar benar-benar Nah, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian juga senantiasa bagaimana dalam rumah tangga kita senantiasa menghidupkan akan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebagaimana dikatakan oleh para salaf, ma'ahya sunnah naqabil hikmah. Siapa yang menghidupkan sunnah, maka akan berbicara dengan penuh hikmah. kadang sumpah serapah keluar dari kita atau hal-hal yang kurang baik ini terkadang adalah akibat dari kebiasaan kita yang menjauh dari sunnah Rasulullah SAW. Hmm. Maka kita berharap uh, kita berharap agar uh, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW khususnya dalam rumah tangga kita segala permasalahan sekecil apapun maka kembalikan kepada bagaimana tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi wasallam maka insya Allah ta'ala itu yang akan menyelamatkan kita dan akan membebaskan kita dari berbagai hal yang akan menyebabkan terjadinya kita dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon taufik dan bimbingannya agar senantiasa diberikan sabar dan istiqamah bisa bertanggung dengan amalan amal saleh ikhlas dan beramal dan juga senantiasa dibenarkan dalam kita senantiasa sabat di atas tuntunan dan salah Allah Subhanahu wa taala.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 Ya, eh, sebelum ditutup ada sedikit informasi untuk Anda sekalian, para pendengar Anas Radio. Ya, kita mengadakan baksos ya, bakti sosial. Jadi dengan tema kita ada rangkaiannya. Ramadan di hati, Ramadan berbagi. Berbagai kegiatan di bulan Ramadan. Jadi monggo bagi yang ingin ikut membantu, ini kebetulan yang yang urgent ini uh, korban kebakaran di Kelurahan Kemayoran RT 3 RW 4 Jakarta Pusat. Jadi ada sekitar 133 kepala keluarga yang terkena musibah kebakaran. Insya Allah acaranya akan berlangsung pembagiannya ya pembagiannya akan dilakukan di hari Ahad 30 Juni 2013 jam 4 sore atau pada asar <clears throat> jadi kegiatan bakti sosial tersebut berupa pembagian paket sembako bisa pakaian bekas layak pakai uang tunai seragam eh, beragam barang yang lain pakai sembako itu bisa macam-macam bisa minyak goreng gula pasir kecap susu anak susu bayi terus juga pembalut dan lain-lain ya jadi sementara ini yang kami anggarkan untuk di sana korban kebakaran per kepala tujuh puluh ribu rupiah. tapi tidak menutup kemungkinan uh, akan lebih dari itu jika dana yang masuk atau bantuan yang masuk Eh, lebih banyak dari itu. Jadi bisa disalurkan ke BRI Syariah cabang Mangga 2. Sekali lagi BRI Syariah cabang Mangga 2 nomor rekening 199569944. Nomor rekening 199569944 atas nama Alusunah Jakarta. Atau bagi yang ingin ngirimkan dalam bentuk barang bisa langsung juga ke posko. Kebetulan kita kerjasama dengan Sekolah Islam Anas di Pejaten, posko Sekolah Islam Anas di Jalan Pepaya nomor 1 Pejaten Barat. Telepon 797 0475. 797 0475 bisa menghubungi kontak person untuk Ahwat dan Umahat ke Bu Adisti 0812 121313903 atau dengan Pak UU Jafar 085 84 kali 79252 atau dengan saya sendiri Kanda Asmara 0856 470 27626 ya acara ini terselenggara atas uh, kerjasama Anas Radio dan Lembaga Dakwah Lembaga Dakwah dan Bimbingan Islam Indonesia LDBI Jalan Salemba Tengah nomor 59B lantai 2 Paseban Senen Jakarta. Telepon 0813 177 40055 Jadi insya Allah eh, bagi yang ingin memberikan bisa menghubungi nomor-nomor di atas. Oh ya, info lengkapnya bisa bisa dibuka di website alus stripjakarta.com ya itu sekali lagi di www.alusunastripjakarta.com ya silahkan berkunjung di situ anda bisa bertanya webnya juga baru tampilannya baru pokoknya masya allah deh nah ya enggak Ya, lalu ada pengumuman untuk acara besok pagi nih. Ada acara yang mungkin dinanti ya, yang sangat-sangat dinanti oleh jutaan pasang telinga. Ya, ada boom ya, Bincang Usaha Mandiri. Ya, bersama Abu Umar Andri Matsa motivator kita yang nantinya juga insya Allah di bulan Ramadan akan mengisi acara di Jakarta insya Allah nantikan aja surprise dari kami. Kalau kemarin pembahasan tentang toko online, besok surprise. Jadi pantengin terus ya, pantengin terus Anas Radio. Baiklah, sekian dari saya selaku announcer kali ini. Eh, mohon maaf, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik, alhamdulillah, Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.